بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخوانا الكرام رحمني ورحمكم الله Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah, pembahasan kitab Siyam. Kita masuk pada bab yang kelima. Al-Babul Khamis, bab yang kelima fil i'tikaf. Bab yang kelima membahas tentang i'tikaf. Wafihi iddatu masail. Dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama Ta'riful i'tikaf wa hukmuhu. Definisi i'tikaf dan hukumnya. Ta'rifuhu adapun definisi i'tikaf Al-i'tikafu fil lughah Al-i'tikaf secara bahasa maknanya luzumu syai'i wahab habsun alaih menetapi sesuatu dan menahan diri padanya ini makna iktikaf secara bahasa menahan diri pada sesuatu tersebut. Wa fi syar'i adapun secara syariat Etikaf adalah luzumul muslim al-mumayyiz masjidan li ta'atillahi azza wa jal. Al-itikaf secara syariat artinya adalah menetapnya seorang muslim yang mumayyiz di dalam masjid li taatillahi azza wajal dalam rangka taat kepada Allah azza wajal ini makna itikaf secara syar'i menetapnya seorang muslim yang mumayyiz di dalam masjid dalam rangka taat kepada Allah Azza wa Jal dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jal ini makna i'tikaf kemudian hukmuhu adapun hukumnya hukum i'tikaf wa huwa sunnatun wa qurbatun ila taala hukumnya adalah sunnah hukumnya adalah sunnah dan qurbah ilallah ta'ala bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa dalilnya <clears throat> liqaulihi azza wa jalla dalilnya adalah Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina warruqa'is sujud dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail agar membersihkan Baitullah littaifin untuk orang-orang yang tawaf wal akifin dan untuk orang-orang yang beriktikaf waruka'is sujud dan untuk orang-orang yang ruku dan sujud di dalam ayat ini disebutkan wal akifin dan juga untuk orang-orang yang etikaf. Ini menunjukkan etikaf adalah ibadah. Wa hadhil ayah ayat ini dalilun ala masyru'iyatihi, dalil disyariatkannya etikaf. Hatta fil umami sabiqah, sampai-sampai pada umat-umat terdahulu. Etikaf masyru' disyariatkan untuk umat ini dan juga umat-umat terdahulu mereka juga melaksanakan etikaf, menjalankan etikaf di masjid Wa qawlihi ta'ala dalil yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid Surat Al-Baqarah ayat 187 Allah berfirman janganlah kalian menggauli mereka istri-istri kalian sedangkan kalian sedang beretikaf di masjid. Di sini pun disebutkan etikaf di masjid. Ini menunjukkan etikaf itu adalah masyru disyariatkan. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat Adapun dalil dari hadis adalah riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asyral awakhir min ramadan hatta tawaffahu Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf di 10 hari terakhir dari Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Ya. Semenjak beliau masuk ke Madinah, ya, beliau tidak pernah meninggalkan i'tikaf ya, di 10 hari terakhir dari Ramadan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan semangatnya dan bersungguh-sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, untuk meraih kemuliaan, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dua ayat di atas dan juga hadis Aisyah tadi dan juga hadis-hadis yang lain yang sangat banyak yang kesemuanya menunjukkan disyariatkannya etikaf dan bahwasannya etikaf menetapnya seseorang di dalam masjid dalam rangka ibadah kepada Allah ini masyru' disyariatkan Kemudian wa ajma'al muslimuna ala masyru'iyyatihi wa annahu sunnah. Kaum muslimun sepakat disyariatkannya etikaf dan kaum muslimun sepakat bahwasanya etikaf hukumnya sunnah. Setelah dalil dari ayat, dalil dari hadis, kemudian dalil dari ijma'. Karena ijma' itu termasuk dalil. ijma kaum muslimun sepakat disyariatkannya etikaf dan sepakat bahwasannya etikaf adalah sunnah tidak ada perselisihan la yajibu 'alal mar'i illa an yuji an yujibahu 'ala nafsihi ka'an yanzurah dan etikaf itu tidak wajib bagi seseorang kecuali jika dia mewajibkan kepada dirinya sendiri. Hukum asalnya etikaf nggak wajib sunnah, kecuali jika dia mewajibkan kepada dirinya sendiri, seperti dia bernazar. Jika seorang bernazar untuk beretikaf di masjid tiga hari misalkan, ya, atau empat hari atau lima hari. Ya, maka ketika dia nazarkan hukumnya menjadi wajib Yang tadinya asalnya sunnah Ketika dia nazarkan Maka menjadi wajib hukumnya Fathabatat sunniyatul i'tikaf wa musyru'iyatuhu bil kitab wa sunnati wal ijma'. Maka telah tetap sunnahnya i'tikaf dan disyariatkannya i'tikaf baik di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis atau di dalam ijma' kaum muslimun. Kemudian al-masalah tsaniyah, masalah yang kedua, syurutul i'tikaf, syarat sahnya i'tikaf. Al-i'tikafu ibadatun laha syurutun la tasihhu illa biha. Itikaf adalah ibadah yang memiliki syarat-syarat yang tidak sah itikaf tersebut ya, kecuali dengan terpenuhi syarat-syaratnya. Wahia, apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, An yakunal mu'takifu musliman mumayyizan akilan. Hendaknya orang yang beriktikaf adalah seorang muslim. Seorang yang mumayyiz. Sudah sampai pada usia tamyiz dan usia tamyiz nah pada umumnya adalah tujuh tahun. Akilan dan dia seorang yang akil berakal. Muslim ya. bukan kafir, memayis, ya bukan bayi yang belum cukup umur tamyiznya akilan berakal artinya bukan gila bukan orang yang hilang akalnya fala yasihul i'tikafu minal kafir maka tidak sah i'tikaf jika dilakukan oleh seorang yang kafir walal majnun demikian pula orang yang gila Wala sobiya ghairil mumayyiz. Demikian pula tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz. Belum mumayyiz. <coughs> belum berumur tujuh tahun atau belum mumayyiz. Amal buluk wadzukuriyah fala yushtaratan. Adapun dewasa dan berjenis kelamin pria ini tidak disyaratkan. Artinya walaupun dia belum dewasa tetapi sudah memayis sah etikafnya. Atau perempuan jika dia etikaf sah etikafnya. Karena al-buluk kedewasaan dan juga zukuria ya, berjenis kelamin lelaki ini tidak disyaratkan. Ya, bukan merupakan syarat Fayasihul i'tikafu min ghairil balik idza kana mumayyizan. Maka sah i'tikaf jika dilakukan oleh seorang yang belum balik jika dia sudah mumayyiz. Ya, sudah mumayyiz dan tentang tamyiz sudah berlalu penjelasannya ya. Sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, tamyiz dan pada umum, pada umumnya adalah yang berusia 7 tahun. Wa kadzalika minal maka demikian pula sah itikaf jika dilakukan oleh wanita. Sebagaimana dalam riwayat-riwayat bahwasanya para istri-istri Nabi eh, melakukan ibadah itikaf. <coughs> Ini syarat yang pertama. Asani yang kedua, an-niyah. Di antara syarat i'tikaf adalah niat. Di kauli sallallahu alaihi wasallam dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Karena itikaf adalah ibadah, maka tidak sah kecuali harus dengan niat. Fayanwil mu'takifu luzuma mu'takafihi kurbatan wa ta'abbudan lillahi azza wa jalla. Maka seorang yang beriktikaf dia meniatkan diri untuk menetap di tempat iktikaf yaitu di masjid ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan dalam rangka ibadah kepada Allah. Niat. Itu dia meniatkan dirinya untuk berdiam di masjid, ya, menetap di masjid dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Asalis yang ketiga dari syarat sahnya etikaf an al etikafu fi masjid. Hendaknya etikaf itu dilakukan di masjid. Liqaulihi ta'ala dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa antum akifuna fil masajid dan kalian beretikaf di masjid-masjid. Eh, janganlah kalian menggauli mereka istri-istri kalian sedangkan kalian etikaf di masjid ini menunjukkan bahwasanya etikaf itu dilakukan di masjid <coughs> wali fi'lihi sallallahu alaihi wasallam haif kana ya'takifu fil masjid demikian pula dalilnya adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi di mana beliau beretikaf di masjid jadi etikafnya beliau di masjid bukan di kuburan bukan di tempat keramat ya atau yang dikeramatkan, tidak, tetapi iktikaf di masjid. Walam yunqal anhu annahu takafa fi ghairihi dan tidak pernah dinukil tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya beliau iktikaf di selain masjid. Nah. Terus bagaimana kalau etikaf di musola misalnya? Ya. Seperti tempat kita kan musola, an-nur. Boleh nggak etikaf di musola? Baik, <clears throat> istilah musola ini istilahnya orang-orang masyarakat Indonesia. Ya. Nah, semuanya ini masjid. Baik yang kecil atau yang besar, baik yang di situ didirikan Jum'ah atau tidak, ya, itu namanya masjid jika berbentuk bangunan. Adapun musola, ya, naam secara syariat, ya, itu adalah tempat yang luas ya, di luar ruangan yang biasa digunakan untuk sholat jenazah dan sholat al-id itu makna musola. <coughs> Adapun jika berbentuk bangunan tempat ibadah ya, seperti ini, ya, walaupun kecil ukurannya, ukurannya 5 kali 5 misalkan, ya, tetap dinamakan masjid. <coughs> Boleh untuk dikaf. Ya. Terus bagaimana di sana ada hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda la tika la i'tikafa illa fil masajid ats-tsalatsa. Tidak ada i'tikaf kecuali di tiga masjid. Masjid Haram ya di Mekah, Masjidil Haram di Mekah. <coughs> Kemudian Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Baik, ada riwayat bahwasanya beliau sallallahu alaihi bersabda tidak ada etikaf kecuali di Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Hmm. riwayat ini riwayat ini yang sahih hanya sampai pada ucapannya Hudzaifah. Mauquf Naam pada sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Nah. <clears throat> Dan jika kita tetapkan ini sahih dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bukan ucapan Hudzaifah melainkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka para ulama menafsirkan hadis ini dengan makna la tikafa afdal illa fil masajidis salasa. Tidak ada i'tikaf. Artinya tidak ada i'tikaf yang lebih sempurna, yang lebih utama kecuali di tiga masjid ini. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Nah, ini makna hadis ini. Makna tidak ada etikaf di sini adalah tidak ada etikaf yang lebih utama kecuali di tiga masjid ini. Nah, artinya boleh etikaf di selain tiga masjid ini. Taib masih dua lagi ya dari syarat-syarat sahnya etikaf ya. Namun insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang باذنillah taala subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin